Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Tanzilul Kitab min Azizil Alim. Hamim. Kitab ini, Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanyalah semua makhluk kembali. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab, maka betapa pedihnya azabku. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم يا Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada mereka pada hari kiamat diserukan Sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Mereka menjawab, Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. لا يخفى على الله منهم شيء اليوم لله الواحد القهار. yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah Lalu Allah berfirman, "Milik siapakah kerajaan pada hari ini?" Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Ya'lamu خائنة الأعين وما تخفي الصدور Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha mendengar, maha melihat. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami. Mereka berkata, Bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, Biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب Dan Musa berkata, Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah. Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب Dan orang yang beriman itu berkata, Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Ya dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil. لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد Yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب Dan Fir'aun berkata, Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد Dan orang yang beriman itu berkata, Wahai kaumku, ikutilah aku. aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qawmi innama dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya, tidak terhingga. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. dan sesungguhnya, orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Inna Allah basirun bil ibad Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah maha melihat akan hamba-hambanya. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. وَإِذْ يحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka. Maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, "Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka." إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. هدى وذكرى لأولي الألباب untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Inna Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Dan Tuhanmu berfirman, Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allah lah yang menjadikan malam untukmu, agar kamu beristirahat kepadanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan. Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu, lalu memperindah rupamu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين Katakanlah Muhammad, sungguh, Aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون Yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. في الحميم ثم في النار يسجرون ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan?" Min dunillah قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين Yang kamu sembah selain Allah. Mereka menjawab, Mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Dikatakan kepada mereka, Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya, dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut. Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka, apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Maka ketika para rasul datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok olokkannya فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, Kami hanya beriman kepada Allah saja, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami, tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang kafir.